Tiada satu rahmat pun yang ada di permukaan bumi melainkan rahmatnya. Kasih sayang seorang ayah dan ibu kepada anaknya itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena wafatnya anak beliau laki-laki bernama Ibrahim ditanya oleh para sahabat, Nabi menjawab, "Innaha rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadih." Sesungguhnya itu adalah rahmat yang telah Allah jadikan ada di dalam jiwa dan dada hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya Allah akan merahmati hamba-hambanya yang memiliki kasih dan sayang sesama mereka. Lihat, kita mengatakan kasih sayang ibu dan ayah kita. Tapi sesungguhnya itu adalah kasih sayang Allah yang Allah tempatkan di dalam jiwa dan dada orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur hanyalah untuknya awalan wa akhiran. Adapun terima kasih dan rasa syukur kita kepada manusia adalah nisbi, singkat dan terbatas. Namun syukur dan pujian terhadap Allah adalah segala-galanya. Kita mungkin merasa bahwa orang telah berbaik hati kepada kita ketika dia membayarkan hutang kita, ketika dia menghim, me, melepaskan keluh kesah kita di permukaan bumi. Akan tetapi semua itu sebenarnya karena Allah tabaraka wa taala telah menggerakkan hati orang tersebut untuk melakukan hal yang akan menguntungkan kita. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa tidak satupun nikmat tidak satupun rahmat yang ada di permukaan bumi kecuali rahmatnya Tabaraka wa ta'ala. Kita bertemu lagi di dalam syarah hadis, di dalam syarah kitab Kashfus Syubuhat. Pada minggu yang lalu kita sengaja tidak membaca hujan yang mengguyur kota Pekanbaru menyebabkan ikhwan banyak yang tidak hadir karena rahmat kita kepada ikhwan yang Allah berikan maka kita tidak membaca kitab tersebut. Dan kita membahas materi umum saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang kita lanjutkan bacaan sesuai dengan batas terakhir bacaan kita pada kesempatan kita yang lalu. Kita dengarkan bacaan insya Allah setelahnya syarah. Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل من إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة Sebentar, sebentar. Antum membaca bukan untuk anak pesantren. Jadi jangan ngebut-ngebut. Pelan-pelan. Kasih kasihani orang-orang ini. Ya. Ya, karir wa khafif surah. itu juga. Dia dengar Ustaz baca. Wa minad dalili ala dzalika aidan gitu membacanya. Wa minad dalili ala dzalika aidan ma hatallahu an lani Israila ma islamihim wa ilmihim wa salahihim annahum qalu li Musa اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة رضي الله عنهم اجعل لنا ذات أنواق فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها بيت. ada perbedaan beberapa kalimat dalam makna yang sama. Coba lihat, kita bantu coba lihat. Ya. Tidak berbeda, akan tapi beda lafaz yang maknanya sama. Tidak jadi masalah. Bisa dilihat nanti. Kita telah sampai kepada <clears throat> tujuh jawaban terhadap syubhat. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk kepada jawaban yang ke-8 dan ke-9. Akan tetapi sesungguhnya bantahan terhadap masalah-masalah itu, syubhat tersebut tidak hanya terbatas pada delapan atau sembilan jawaban. Apabila apabila kita kembali kepada kitab para ulama dengan syarah yang lebih panjang kita menemukan bantahan-bantahan yang sangat banyak sekali. Bantahan-bantahan yang sangat banyak. Akan tetapi Syekh Muhammad ingin memberikan hal-hal yang dianggap penting, hal-hal yang dianggap kuat, hal-hal yang bisa cukup untuk membatahkan semua syubhat-syubhat tersebut. Jadi ini bukanlah batasan, akan tetapi ini semua adalah ini yang beliau tampilkan karena buku ini adalah ringkasan. Ringkasan terhadap syubhatnya musyrikin, orang-orang yang berbuat syirik, pelaku-pelaku syirik dan bantahannya, ringkasan. Nah, setelah tujuh yang telah lalu, di sini ada yang ke-8 dan ke-9, yaitu mari kita simak Wa minad dalili ala dhalika aidan. Dan daripada dalil terhadap yang demikian itu juga dalil yang menyatakan bahwa yang mereka nyatakan itu salah yang benar adalah pelaku pelaku kekufuran kafir walaupun satu yang dia lakukan dalilnya adalah ma hakallahu taala an bani israil apa yang Allah tabaraka wa taala ceritakan an Bani Israel tentang Bani Israel. Israel, Israel, kalimat Israel dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani artinya dalam bahasa Arab Abdullah. Artinya dalam bahasa Arab Abdullah. Bani Israel, Bani Abdullah, Bani Abdullah. Siapa Israel? Israel adalah panggilan Nabi Yakub, Nabi Ishak maaf. Israel adalah panggilan Nabi Ishak. Bani Israel, anak Israel, artinya garis keturunan Ishak. Yang mana Ishak ini adalah Israel dalam bahasa mereka. Maknanya dalam bahasa Arab adalah Abdullah. Namun perlu kita ketahui tidak seluruh kalimat Bani Israel itu artinya tercela. Sebagaimana kita ketahui tidak semua keturunan Nabi Ishak tercela. Bahkan dari keturunan Nabi Ishak banyak para nabi dan para rasul. Nabi Musa keturunan Bani Israel. Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Bani Israel. Keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Keturunan Bani Israel, semua mereka Bani Israel. Jadi Bani Israel, kalimat Bani Israel saja itu tidak menunjukkan pujian atau celaan. Tidak menunjukkan pujian atau celaan. Ini yang perlu kita ketahui agar kemudian tidak langsung terwujud di dalam memori kita Bani Israel langsung ini orang jahat karena dari Bani Israel para nabi dan para rasul setelah Nabiullah Ibrahim kemudian anaknya Ismail setelah itu Ishak para nabi Allah wujudkan dari garis keturunan Ishak semuanya sampai Nabi Isa alaihissalam yang dari garis turun Nabi Ismail tidak ada seorang nabi pun sampai masa Nabi Isa. Dan Allah menjanjikan di dalam kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam akan ada seorang nabi. Allah tunjukkan sifat-sifatnya. Allah tunjukkan di dalam kitab tersebut waktu kapan dia akan datang sehingga Bani Israel bisa menggambarkan ciri-ciri nabi yang akan datang di akhir zaman sebagai penutup para nabi dan para rasul seperti mereka bisa menggambarkan bagaimana anak mereka. Begitu kenalnya mereka dengan ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah ternyata tidak memberitahu bahwa itu bukan dari keturunan Bani Israel. Dan mereka mengira itu dari keturunan Bani Israel. Ketika datang Nabi yang ternyata bukan dari keturunan Bani Israel, datangnya dari Bani keturunan Bani Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam kafaru, mereka kufur. Dan mereka tidak mau mengakui mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena mereka tidak tahu itu nabi yang hak, itu rasul yang sahih akan tetapi karena mereka merasa ini bukan dari golongan kita. Jadi Bani Israel tidaklah kalimat Bani Israel tidaklah pujian atau celaan. Sebagaimana umat Islam tidaklah pujian, tidaklah celaan. Karena umat Islam ada yang penduduk neraka, umat Islam ada yang penduduk surga. Yang penduduk neraka tercela, yang penduduk surga terpuji. Kalimat umat Islam, bukankah di dalam tubuh umat Islam ini ada umat Islam pelaku syirik, ada umat Islam yang kufur, ada umat Islam yang ingkar Al-Quran, ada umat Islam yang ingkar sunnah. Tapi semuanya adalah umat umat Islam. Belum pujian dan dan celaan, belum jelas. Kenapa kita katakan begitu? Karena sekarang ini kalimat Israel identik dengan kebencian umat Islam kepada mereka. Sahih? Kalimat Israel identik dengan bencinya umat Islam. Kalau sudah disebut Israel, bayangannya bom ngelawan batu. Kalau sudah disebut Israel, bayangannya meriam melawan ketapel. Ini perlu didudukkan permasalahan. Dan keturunan Bani Israel. Ada yang kafir. Sebagaimana ada yang mukmin. Nah, dan yang yang diceritakan oleh Syekh di dalam kitab ini, ini yang beriman-berimannya. Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Musa, umat-umat Nabi Musa yang hidup bersama Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Mahakallahu ta'ala an Bani Israel. Apa yang Allah ceritakan tentang Bani Israel. Ma'a islamihim. Bersamaan Islamnya mereka. Wa ilmihim. Dan ilmu yang ada pada mereka. Wa salahihim Dan kesolehan mereka. Lihat Bani Israel Islam. Berilmu. Soleh. Kenapa? Karena pengikut Nabi Musa. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Pengikut Nabi Musa. orang yang paling beriman kepada Nabi Musa, sahabat-sahabatnya. Sebagaimana orang yang paling beriman kepada Nabi Muhammad, sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang yang paling beriman kepada Nabi Isa, sahabat-sahabat beliau, hawariyun. Annahum qalu Musa, bahwasanya mereka berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami ilah sesuatu yang diibadati kama lahum aliha. Sebagaimana mereka memiliki ilah, sesuatu yang diibadati. Ini kalimat ini keluar dari kaum bersama Nabi Musa alaihissalam karena mereka melewati suatu kaum yang iktikaf berdiam diri di depan sesembahan mereka. Di depan sesuatu yang mereka ibadati selain Allah. Berupa patung. Dan mereka menganggap itu baik. Mereka menganggap itu yang terbaik. Ada sesuatu yang diibadati yang nampak yang jelas. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam hal yang sama ij'al lana ilah kama lahum alihah. Jawaban Nabi Musa kepada kaumnya ketika mereka meminta itu, tunjukkan untuk kami satu benda di mana bisa kami ibadati, di, bahasa, di mana kami bisa beribadah di sana, di tempat tersebut, di depannya khusyuk, di depannya ruku, di depannya sujud, di depannya berdoa di hadapannya, Kata Nabi Musa, "Innakum kaumun tajhalun." Kalian kaum yang bodoh. Bodoh kalian kalau kalian itu yang kalian minta. Bodoh kalian kalau itu yang kalian minta. Masya Allah muslimin. Ini dalil yang ke ini bantahan yang keberapa? Yang ke delapan. Bantahan yang ke delapan. terhadap syubhat tadi bahwa kaum Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa alaihissalam sesuatu di mana mereka bisa beriktikaf di sana. Bisa berdiam diri di depan sesuatu tersebut. Karena mereka melihat suatu kaum kufur ala asma'in Berdiam diri beriktikaf khusyuk di depan sesembahan mereka selain Allah. Itu yang mereka minta. Kalau kalian melakukan itu, kalian adalah kaum yang bodoh kata Nabi Musa. Ini menunjukkan bahwa tidak pantas kita khusyuk, tidak pantas kita apa namanya? khidmat. Apalagi khidmat beriringan dengan rasa takut dan rasa pengagungan itu sudah masuk ke dalam ibadah. Hati-hati khidmatnya seseorang, di depan seseorang, diiringi khidmat itu dengan rasa takut, diiringi khidmat itu dengan rasa pengagungan besar, bagian daripada ibadah. Itulah arti atikaf. Berdiam diri di masjid untuk ibadah. Beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Maka apabila ada seseorang melakukan itu di depan sesuatu ibadah. Alangkah banyaknya orang yang takut takut kepada suatu benda. Dan dia berdiam diri di saat di benda itu, sediam-diamnya karena punya keyakinan kalau bergerak seperti ini kena laknat. Kena kualat dan semacamnya. Dan lihat bagaimana mereka mundur, berjalan karena penghormatan mereka kepada benda tersebut. Betul? Itu bagian daripada ibadah. Itu yang diminta oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa membantahnya. Satu hal lagi. Perhatikan seluruh yang diibadati oleh manusia di permukaan bumi. Perhatikan seluruhnya. Maka seluruh yang diibadati oleh manusia di permukaan bumi semuanya nampak kecuali yang diibadati oleh orang-orang yang beriman. Pernahkah kita melihat keadaan ini? Seluruh yang diibadati oleh manusia di permukaan bumi, apapun bentuk ibadahnya, siapapun yang mereka anggap sebagai ilah di permukaan bumi, ilah itu semuanya nampak. Penyembah matahari, mereka melihat matahari Penyembah bulan mereka melihat bulan. Penyembah Nabi Isa mereka melihat gambar Nabi Isa. Penyembah sapi apatah lagi. Penyembah api melihat api. Penyembah siang dan malam, cahaya dan kegelapan, mereka melihat cahaya dan kegelapan. Penyembah Buddha, mereka melihat Buddha itu. Mereka melihat wujudnya. Walaupun itu hanya wujud rekayasa. Manusia berwajah monyet Kalaulah ada di permukaan bumi seperti ini, ini bahan bahan ketawaan. Bahan ejekan atau tidak ini? Tubuhnya manusia, wajahnya monyet. Ini bahan ketawaan atau bahan <laughs> pujian? Bahan kecemoohan. Manusia berwajah monyet, tapi bagi mereka jadi Tuhan. Jadi eh, dewa. Semua rekayasa. Lihat seluruh yang diibadati manusia di permukaan bumi. Semuanya nampak kecuali yang diibadati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Hanya Allah yang tidak kelihatan. Ini juga merupakan hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah ingin menguji iman. Berimannya kita dengan sesuatu yang tidak kelihatan jauh lebih berharga daripada berimannya kita dengan sesuatu yang telah nampak. takutnya kita kepada ancaman Allah sebelum ancaman itu tiba jauh lebih berharga ketika ancaman itu telah datang. Dan imannya kita ketika barang itu sudah nampak sudah tidak bermanfaat. Contoh. Rasulnya memperingatkan akan terbit matahari di ufuk barat. Ketika matahari itu terbit, semua tobat tidak akan lagi diterima. Semua orang yang beriman melihatnya tidak akan tidak akan lagi diterima oleh Allah wa taala. Maka berimanlah orang-orang yang beriman dan kufurlah orang-orang yang kufur. Namun kelak ketika orang-orang kafir benar-benar menyaksikan matahari terbit di ufuk barat, amanu kulluhum ajma'un. Semua mereka beriman namun tidak bermanfaat lagi iman mereka. Ketika yang dijanjikan dulu telah di, telah ada di depan mata. Demikian juga orang-orang yang ingkar kepada surga dan neraka. Mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Ketika mereka bertemu dengan hari berbangkit, mereka beriman dengan hari berbangkit. Namun iman mereka tidak dianggap. Karena melihat barang nyata, tidak butuh lagi iman. itu atau tidak? Di depan itu ada mobil Suzuki Escudo. Antum melihat, oh saya beriman. Untuk apa beriman memang ada kok di situ. Iman itu untuk sesuatu yang gaib. Kalau sudah nampak barangnya, untuk apa beriman? Tidak perlu lagi iman, kelihatan kok. Allah tabaraka wa ta'ala menyimpan banyak hal di dalam ilmu gaib yang diwajibkan kita untuk mengimaninya. Maka iman yang bermanfaat, iman yang percaya kepada Allah walau dia tidak pernah melihat. Walau dia tidak pernah mendengar. Walau dia tidak pernah meraba. Walau dia tidak pernah merasa. Namun di akhirat keadaan akan berbalik mereka-mereka yang mengibadati sesuatu yang nampak di permukaan bumi akan dinampakkan pula hal yang sama dengannya di akhirat. Dan mereka akan mengikuti seluruh sesembahan mereka tersebut. Datang matahari, penyembah matahari ikut matahari. Tuhan kami datang. Maka matahari bergerak, diikuti oleh penyembah matahari. Langkah mereka menuju neraka. Akan didatangkan bentuk Nabi Isa, bukan Nabi Isanya, tapi bentuknya, surahnya. Penyembah-penyembah Nabi Isa mengatakan, Tuhan kami datang. Gambar itu bergerak, diikuti oleh penyembah-penyembah, langkah mereka ke neraka. Begitu seterusnya. Akan datang sapi Hmm. Penyembah sapi mengatakan Tuhan kami datang menyelamatkan kami. Maka ikut, mereka ikutlah Tuhan mereka. Sampai mencampakkan mereka kata-kata. Terus begitu. Dewa Brahma, Wisnu, segala macam saya nggak tahu apa namanya. Ada tubuh manusia, kepala gajah, bertangan lima, bertangan sepuluh, entah apa bentuknya. Semua akan datang dalam bentuk seperti apa yang diibadati di permukaan bumi menggiring hamba-hambanya, penyembah-penyembahnya ke neraka Allah tabaraka wa taala. Tinggallah orang-orang yang di dunia beribadah hanya kepada Allah. Di padang mahsyar, yang lain sudah terjungkal ke neraka Allah tabaraka wa taala. Tinggal lagi orang-orang yang di dunia mengibadati Allah Rabbul Izzati wa Jalalah Lalu mereka ditanya, "Mada tantawirun?" Apa yang kalian tunggu? Qalu Rabbana. Mereka menjawab, "Kami menunggu Rabb kami." Yang mengibadati Allah di permukaan bumi itu termasuk orang muslim hakiki dan orang muslim secara zahir, yaitu orang munafik. Di permukaan bumi orang munafik ada di siapa? Mengibadati Allah. Maka mereka dikumpulkan di, di, di akhirat bersama orang yang beriman. Ini bahagian daripada balasan Allah terhadap apa yang mereka lakukan di permukaan bumi terhadap orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan Rasulnya, Allah menipu mereka di akhirat. Mereka tetap digabungkan bersama orang-orang yang beriman. Harapan mereka tetap selamat. Apa yang kalian tunggu? Kami menunggu Rob kami. Allah bertanya, apakah ada ciri dan tanda? Kata mereka ada. Apa? Rob kami berjanji akan memperlihatkan betisnya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memperlihatkan betisnya. Begitu ayat di dalam Al-Quran. Ketika Allah perlihatkan itu, sujudlah seluruh orang-orang yang sujud di permukaan bumi dengan ikhlas. Dan orang-orang yang sujud di permukaan bumi dengan ria dan nifak, seluruh batang tubuh mereka menjadi satu. Sehingga mereka tidak bisa untuk jangankan sujud, untuk ruku aja nggak bisa. Karena batang tubuh mereka menjadi satu. Itulah makna ayat Al-Quran. Yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi. Fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dillah. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi. Wahum salimun. Itu makna ayat. Pada hari di mana Allah bukakan betis. Lalu mereka diminta untuk sujud. Mereka tidak sanggup. La yastati'un khasyiatan absaruhum, tertunduk pandangan mereka, tarhaquhum dhilla mereka dalam merasa hina sekali. Waqad kanu yad'una ila sujudi wa hum salim. Padahal mereka di dunia sudah diajak untuk sujud, mereka tidak mau untuk sujud dengan baik padahal mereka selamat. Maksudnya selamat jasad mereka, raga mereka untuk bisa sujud, tapi mereka nggak mau. Di akhirat mereka mau, tidak bisa. Di dunia mereka mereka bisa tapi tidak mau. Tidak mau sujud dengan benar, tidak mau sujud dengan ikhlas kepada Allah Taala wa taala. Di akhirat mereka mau untuk ikhlas, mau untuk sujud dengan benar, tapi tidak bisa. Balasan. Semoga Allah Tabaraka wa taala mengizinkan dan mentakdirkan kita termasuk orang yang sujud nanti di akhirat. Nabi Musa diminta oleh kaumnya, tunjukkan kami Tuhan yang nampak. Sesembahan yang jelas. Dan bukan itu yang paling bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah iman ketika sesuatu tidak nampak. Dan yang membuat kita iman adalah kepercayaan kita yang penuh kepada ucapan yang disampaikan kepada kita kepada berita yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, sering manusia percaya ketika ada bukti. Ustadz itu hebat. Begitu saya berobat, penyakit saya itu dipindahkan ke kambing. Buktinya apa? Ketika kambing itu dibelah, ada penyakit-penyakit saya itu di dalam kambing ini. Dipindahkan ke ayam, dipindahkan ke telur, dipindahkan kemana-mana. Telur yang harganya cuma seribu menjadi lima ribu. Jualan, dagang sebenarnya. Kita ditipu. Namun karena nampak, percaya. Padahal Allah telah melarang, jangan percaya Rasulullah telah melarang. Allah mengatakan mereka pembohong. Nabi mengatakan jangan percaya. Iman kalian rusak kalau kalian percaya kepada mereka. Namun karena buktinya ada, mereka percaya. Maka hanya orang-orang yang beriman dengan Allah Beriman kepada Rasulullah SAW Yang akan selamat imannya Dari sentuhan-sentuhan tangan Penyihir Dan sentuhan-sentuhan tangan pendusta yang ingin mempermainkan akidah umat dan ingin mengambil harta mereka dengan cara yang batil. Beberapa waktu yang lalu ada suara dari alam barzakh. Suara teriakan di salah satu pertambangan. Entah di mana saya pun tidak tahu karena tidak mengikuti tapi hanya dapat informasi dari teman-teman dan tidak ada keinginan untuk mendengarnya sama sekali. Banyak orang yang kemudian takut. Mulai mendengar tirakan itu, takut alam barzah. Pertanyaan kita, sebelum dengar suara itu kamu kemana? Apa kamu nggak takut azab alam barzakh sebelum mendengar suara teriakan dari alam barzakh itu? Apakah kamu lebih percaya kepada suara itu, lebih beriman kepada suara itu dibanding Allah dan Rasulnya? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, azab akhir, azab, azab alam barzakh ada. Nabi menyatakan lebih tegas lagi di dalam hadisnya bahwa ada azab di alam barzakh. Ada kemana selama ini? Kok ada suara dari MP3 baru Anda percaya? Selama ini Anda kemana? Perhatikan kepercayaan mereka karena mendengar suara itu hanya akan berefek sebentar. Ketika rasa takut mendengar suara itu sudah hilang, hilang imannya lagi. Sama dengan orang yang bertobat karena suatu bencana. Di, di awal bencana itu datang, saya tobat, Pak, saya tobat. Itu tobat karena bencana, bukan tobat yang sesungguhnya. Tapi begitu bencana itu hilang, dia mulai sehat. Dia kemudian sudah lupa masalah-masalah lama, sudah lupa saat-saat dia menderita, sudah lupa saat-saat dia di, di, di, diuji oleh Allah Taala. Sudah kembali kepada kenikmatan dunia, sudah kembali kepada perhiasan dunia, lupa lagi bencana tadi, balik lagi. Maka tidak ada yang bermanfaat kecuali iman yang hak Berimanlah, yakinlah kepada adanya murka dan ridho Allah tabaraka wa taala, kepada adanya surga dan neraka Allah, kepada adanya adab neraka dan dan nikmat surga, kepada adanya nikmat alam barzakh dan adab alam barzakh, adab kubur dan nikmat kubur, kepada adanya pahala dan dosa sebagaimana kita yakin bahwa kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki, kita punya tangan, kita punya paru-paru, kita punya ruh walaupun tidak nampak. Ada di antara kita yang pernah bertemu dengan ruh? Ada nggak? Mungkin pernah kenalan, salam gitu, minum di mana gitu sama rohnya? Ada? Nggak ada. Percaya nggak ada roh itu? Kok bisa percaya sih nggak kelihatan, nggak nampak, aromanya nggak jelas, seperti apa dia nggak tahu. Kok bisa percaya? Allah kalau ingin menyembunyikan sesuatu, hal yang paling dekat dengan kita pun Allah sembunyikan. Apa yang paling dekat dengan kita? Kita sendiri. Yang paling dekat dengan kita, kita sendiri. Siapa kita? Roh itu, itulah kita. Karena ketika jasad kita terbujur di rumah duka, orang mengatakan kita sudah pergi, padahal kita masih ada kok. Iya atau tidak? Orang mengatakan dia sudah pergi, meninggalkan kita. Matanya masih di situ, telinganya masih di situ, rambutnya masih di situ, paru-parunya masih di situ, jantungnya masih di situ, kuku-kukunya masih di situ. Masih di situ semua. Kalau masih ada tai di dalam perutnya masih di situ. Masih di situ. Tapi kita, orang mengatakan dia sudah pergi. Dia sudah meninggalkan kita semua. Berarti kita itu adalah roh Allah sembunyikan dari pandangan mata. Allah Maha bisa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kenapa orang kafir beriman dengan adanya roh padahal mereka tidak melihat roh? Karena bukti ada. Karena ada bukti. Karena mereka melihat ada roh yang meninggalkan jasad, jasad itu nggak bisa apa-apa. Itu yang mereka mereka beriman dengan dengan roh. Yakin mereka dengan adanya roh. Padahal mereka nggak lihat. Oleh karena itu, sering sekali para ulama menyuruh orang kafir beriman kepada adanya alam barzakh, adanya adab neraka, adanya hari berbangkit. Seperti mereka mengatakan, roh kamu kamu nggak lihat. Kok kamu nggak bisa percaya? Roh kamu kamu nggak dengar suaranya. Kok bisa kamu percaya? Seperti itu juga kami dengan alam barzakh. Walaupun kami nggak lihat, kami percaya. Karena datangnya dari Allah mencipta langit dan bumi, datangnya dari Rasul yang tidak akan pernah berdusta, satu huruf pun. Ketika kaum Nabi Musa terpaku dengan ada barang diibadati, mereka menganggap itu baik. Lalu mereka minta kepada Nabi Musa mewujudkan ilah seperti ilah tersebut. Dan Nabi Nabi mengatakan kalian adalah orang-orang jahil, jahil tentang agama kalian. Kalau itu yang kalian minta. Itu dalil yang ke, ke, ke delapan. Kita lihat dalil yang ke-9. Wa qawlu inas wa qawlu unasi minas sahabah. Dan perkataan sebahagian orang orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan tadi yang paling beriman dengan Nabi Musa, sahabat-sahabatnya dan yang paling beriman kepada Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabatnya. Ij'al lana dzata anwat. Tunjukkan untuk kami wahai Rasul pohon seperti datu anwat. Zatu Anwar adalah sebuah pohon di mana orang-orang musyrikin di zaman Rasul sebelum pergi berperang itu pedang mereka digantungkan dulu di pohon itu. Digantungkan di pohon itu sebelum berperang. Penuh dengan keyakinan mereka, kalau kalau pedang itu sudah digantung di pohon itu, pedang ini akan membawa kemenangan. Ada sesuatu dari pohon itu yang merasuk ke dalam pedang ini untuk membawa mereka menang berperang. Itulah pohon Datu Anwar. Pohon penuh berkah bagi orang-orang musyrikin menurut keyakinan mereka. Padahal pohon adalah pohon. Tetapi keyakinanlah yang telah merubah pohon tersebut di jiwa orang-orang musyrikin. Mereka menganggap bahwa pohon itu bisa mendatangkan suatu berkah yang tidak dimiliki oleh pohon-pohon yang lain. Tahukah kita apa makna barokah, berkah? Dalam bahasa kita berkah, dalam bahasa Arab barokah. Barokah adalah maknanya ziyadatu khairin. Tambahan kebaikan. Tambahan kebaikan. Apa maksud tambahan kebaikan? Ini air putih. Di sampingnya ada air putih yang sama. Sama-sama air putih setara, selevel. Lalu kita yakini air putih yang satu ini, ini beda dengan air putih ini. Karena dia sudah begini, sudah begini, sudah begini, kita yakinilah sesuatu yang lebih, kebaikan yang lebih di air ini dibanding air ini. Itulah namanya berkah. Air yang ini berkah, kita yakini punya berkah. Punya kebaikan yang lebih daripada air yang sejenisnya. Punya kebaikan lebih daripada air yang punya kelebihan kebaikan. Itulah makna barakah, ziyadatu khairin. Lebih yang kebaikan yang berlebih dari yang selevel dengannya. Batu, bertemu batu, bertemu batu, sama-sama batu kan? Apa yang membuat ini lebih daripada yang lain? Tidak ada. Kecuali keyakinan manusia. Oleh karena itu, meyakini berkah ada di suatu benda, meyakini berkah ada di suatu manusia, di seorang manusia, tidak boleh kecuali ada keterangan bahwa berkah itu telah ada keterangan dalam Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh ada. Haram hukumnya. Kita berbicara tentang suatu tanpa dalil. Ini batu, ini batu, ini batu dari Indonesia, ini batu dari Afrika, ini batu dari Mesir, ini batu dari Australia, ini batu Hajar Aswad. Boleh nggak kita meyakini Hajar Aswad lebih daripada yang lain? Lebih berkah daripada yang boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Ada dalil. Ada dalil yang menerangkan bahwa dia lebih dari yang lain. Dan Allah tabaraka wa taala memberikan berkahnya kepada sebahagian manusia dan kepada sebahagian benda dan kepada sebahagian waktu. Catat itu baik-baik. Allah memberikan berkah kepada sebahagian manusia, kepada sebahagian benda, kepada sebahagian batu, eh kepada sebahagian waktu. Manusia jelas, Nabi Muhammad manusia yang penuh dengan berkah. Nabi Muhammad adalah manusia yang penuh dengan dengan berkah. Maka Nabi Muhammad boleh diusap mencari berkah dari tubuhnya. Boleh diambil rambutnya. Boleh digosok-gosokkan air ludahnya. Boleh diambil keringatnya boleh dipakai bajunya, boleh berebut air sisa wudhunya. Karena Nabi Muhammad berkah. Dan itu tidak ada pada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menyatakan orang saleh berkah seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Yang ada di dalam dalil hanya Nabi Muhammad Salawatu Rabbi wa salamu alaih. Selain daripada Nabi Muhammad tidak ada. Oleh karena itu tidak boleh meyakini adanya berkah seperti itu pada diri orang saleh. Sehingga kita berebut sisa air minumnya, berebut sisa air wudhunya, berebut salaman kepadanya, berebut kepala anak kita diusap olehnya. Kalau memang ada seperti itu di agama kita, apa bedanya kita dengan kiai itu dengan orang Nasrani dengan pendetanya, dengan Paulusnya. Kalau memang ada keberkahan datang kepada seorang insan karena dia saleh, maka manusia paling berkah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Setelahnya adalah Umar, setelahnya adalah Uthman, setelahnya adalah Setelahnya adalah Ali. Setelahnya adalah sisa yang enam dari sepuluh yang diberikan kabar masuk surga dalam satu hadis. Dan begitu seterusnya. Sisanya ahli badar. Sisanya adalah yang hadir di perang Uhud. Sisanya adalah yang hadir di Bayatul Ridwan dan semacamnya. Terus. Setelah itu dan setelah itu. Dan yang paling terakhir punya berkah yang harus kita yakini adalah para sahabat yang bertemu di haji Wadak bersama Nabi hanya sekali itu melihat Nabi tidak pernah berbicara kepadanya dan beriman di atas Islam. Itu sahabat. Walaupun bertemu hanya melihat Nabi sekali di haji Wadak Itu sahabat yang paling terakhir. Banyak di antara mereka namanya tidak diketahui. Mayoritas di antara mereka namanya tidak diketahui. Tapi mereka adalah para sahabat. Itu para sahabat yang paling rendah posisinya. Bertemu dengan Nabi di haji wada' melihat Nabi satu kali, setelah itu pulang ke kampung mereka beriman sampai kepada Islam sampai akhir hayat mereka, lalu wafat di atas itu. Mereka sahabat Nabi. Buktinya tak satu pun yang mengambil berkah dari Abu Bakar. Tak satu pun yang mengambil berkah dari dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Coba lihat sejarah hidup mereka. Tak satu pun Padahal Abu Bakar penduduk surga dengan nas daripada Al-Quran dan Hadis. Sementara kiai kita itu belum tentu masuk surga. Belum tentu, saya katakan belum tentu, bukan berarti dia pasti masuk neraka. Maksud belum tentu, belum tentu surga, belum tentu neraka. Sebagaimana kita semuanya, belum tentu surga, belum tentu neraka. Allah alam. Kita hanya berusaha dengan ikhlas dan kita berharap janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janji kalau kita ikhlas Allah arahkan kita ke dalam surganya. Tapi jaminan masuk surga tidak ada. Sementara Abu Bakar sudah punya jaminan masuk surga. Kenapa orang tidak membuat mencari berkah daripadanya? Seperti orang mencari berkah dari beberapa tokoh yang kita ketahui di Indonesia dan yang lainnya. Sampai-sampai setan bermain di hati dan jiwa sebagian orang-orang yang hulu dan berlebihan terhadap berkah wali di beberapa negeri naudzubillah summa naudzubillah akidah kalau sudah menyeleweng akal tidak berfungsi sedikit pun di sebagian negeri ceritakan manusia di sana yang begitu hulu berlebihan kepada kiai-kiai mereka pembawa berkah padahal pembawa bencana di tengah umat bahwa kalau seseorang beristri malam pertama istrinya harus dengan kiainya la ilaha illallah akidah kalau sudah salah otak tidak jalan sama sekali berhenti Inilah pohon berkah yang disebut jatuh Anwar. Ketika para sahabat Nabi melewati jatuh Anwar, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhu minta kepada Nabi, tunjukkan kami pohon seperti itu. Di mana kami akan menggantung pedang-pedang kami mendatangkan berkah. Fahala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah. Anna nahada bahwa ini permintaan kalian ini apa yang kalian minta kepada saya ini mithlu qawli Bani Israel Naziru qawli Bani Israel seperti permisalan Bani Israel kepada Musa seperti permisalan perkataan Bani Israel sama persis yang kalian minta kepada saya sama dengan minta oleh umat Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihissalam ij'al lana ilah Tunjukkan untuk kami ilah yang kami sembah ibadati selain Allah tabaraka wa taala. Ini Nabi mengatakan yang kalian minta tunjukkan kami pohon berkah, tunjukkan kami barang berkah, itu sama dengan yang diminta oleh Bani Israel. Ini dalil yang kesembilan. Bantahan yang kesembilan untuk syubhat ini. Bahwa meyakini berkah sama dengan mengibadati benda tersebut. Alangkah banyaknya kesalahan akidah umat Islam meyakini suatu benda punya berkah yang tidak pernah ada keterangan daripada Al-Quran dan Hadis. Kita tadi terlewat ada berkah Allah berikan kepada manusia, ada berkah diberikan kepada benda. Benda seperti Ka'bah, seperti Hajar Aswad. Benda itu benda. Iya kan? Itu benda. Berkah tanah yang dijadikan untuk masjid itu berkah. Lebih daripada yang lainnya. Ada, adakah berkah dalam tasbih? Adakah berkah dalam tasbih? Tasbih ini tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada atau tidak? Hah? Tak ada, karena tidak ada dalilnya. Saya pernah bertemu dengan seseorang, dia meyakini tasbih itu digantung terus di sini ya. Kemana-mana pergi tasbih dia ada, ada di, di dadanya. Sedikit beda dengan preman lah. Nah, <laughs> Kalau preman besi atau apa gitu. Kalau dia tasbih. Beda-beda tipis. Tiga kita yakini kenapa tasbih itu dibawa kemana-mana. Katanya tasbih ini nanti akan menghalangi saya masuk neraka. La ilaha illallah. Hebat tasbih itu. Berapa harganya itu? Kalau memang asli kita mau. Karena tujuan hidup kita adalah ingin masuk surga. Terhalang dari neraka artinya masuk. Wallahi kalau itu memang kita usahakan. Kalau perlu jual rumah, jual rumah. Kalau perlu jual mobil, jual mobil. Untuk memberi tasbih yang bisa menghalangi kita masuk neraka itu. Permainan syaitan laknatullahi alaih kepada manusia. Jadi tidak ada tidak boleh meyakini ada berkah di suatu benda sampai datang dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, waktu. Allah memberikan berkah kepada suatu waktu lebih daripada maaf ada yang lain, ada tempat yang lain, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa punya berkah daripada masjid-masjid yang lain. Punya sesuatu yang lebih daripada masjid-masjid yang lain. Allah muliakan. Baik, Allah berikan berkah pada waktu pada sebagian waktu lebih daripada waktu yang lain. Maka ada berkah di sepertiga malam terakhir. Ada berkah di waktu kita sedang sujud. Lebih daripada yang lain. Ada berkah antara azan dan iqamat. Ada berkah di penghujung Jumat. Ada berkah di Arafah ketika wukuf. Ini waktu-waktu yang diterangkan oleh oleh Rasulullah SAW mempunyai sesuatu nilai yang lebih daripada yang lain. Dan tidak boleh kita yakini adanya berkah itu kecuali ada keterangan daripada kita Allah dan Nabi Muhammad SAW. Apabila kita kemudian pasangkan berkah itu di tempat yang tidak ada keterangannya, kita telah menjadikannya suatu perkara yang bid'ah dan bisa membawa ke dalam kesyirikan. Betapa banyaknya orang meyakini berkah di kuburan. Betapa banyaknya orang meyakini berkah di sumur tua. Betapa banyaknya orang yang meyakini berkah di benda-benda lain yang tidak ada yang tahu beberapa jumlah benda tersebut kecuali Allah Tabaraka wa taala saking banyaknya. Dan inilah bahagian daripada kesyirikan yang harus kita hindari karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika di, beliau diminta tentang berkah di pohon tersebut, inilah yang diminta oleh Bani Israel dulu kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya wa sallallahu wasallam wa baraka wa ala abdihi wa rasulihi Muhammad.